membaca solawat kisah sang Rasul, kemudian diteruskan dengan surat Yasin dan solawat nanti yang akan dipimpin langsung oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. اللهم صل على سيدنا محمد راحت الأديار دشد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أمد راحت الأديار دشد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق راحت الأديار تشدوم في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي في ليالي المولد في ليالي عبد الله لما يحنى Amina ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta Semua bernasab mulia Dari Quraisy dan Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul yang suka duga oh suka duga oh suka duga Rohadil adyaru dashdu ilayalil maulidin wa baril معاني أمدي راحت الأديار تشد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي يا للمولد في ليالي Dua bulan dikandung Ayahandanya, handanya Daun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya Sesuai adat yang ada disusui Halimah Enam tahun usia ibu tercinta Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duga Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duga Oh penuh suka duka O Banu Sugaduga Rohadil Adyaru Dashadu Bilayalil Maulidi Wa Barid pakai meninggalkannya Abu Talib pun menjaga baman baling membela Saat kecil menggembala Dagang saat remaja Umur dua puluh lima dari Sri Khadijah Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duga, oh penuh suka duga. Oh, suka duga Rohatil adhar tashdu Ilayalil maulidi Wabarikun nuri abdu ليالي المولد وبريد من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي ketiga puluh mempersatukan bangsa saat meletakkan batu anjar aswad mulia Kenapa empat puluh tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi Rasul akhir bara ambia Inilah kisah sang Rasul Yang menusuk duga Inilah kisah sang Rasul yang suka duga oh suka duga oh menusuk duga rohadil adyar dashdu lil maulidi wa bariqu بريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي وبريق النور يبدو من معاني أمدي في ليالي المولد في ليالي المولد أشرق البدر علينا واختفى بدر الدمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الخدام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغي المخدر عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام من صلاة وسلام راحت الأديار دشدو للمولدين ليبدو من معاني أمدي من ليالي المولد من ليالي Mari kita teruskan dengan membaca surat Yasin. الفاتح إلى حضر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه ظاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وذريته وصحابه وتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا الفاتح المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مشايخ ذكري وضوحي علوي عمر بن عبد الرحمن العباس وشيخ علي بارس وشيخ عمر بارس الربوة وأشهد أحمد بن عاشر وأشهد محمد بن بامش وأشهد عبد القادر الجيلاني وحبيب عبد الله بن علي الهداد وشيخ سعيد العمودي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم ووالدهم وولدهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولد أرواحهم في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 بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تهدوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا ظن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم لغنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سامق النهار وكل في فلك يسبحون لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون سموا على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي العظام وهي رميم قل يهي الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض من قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan baca selawat dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nawaitu bi salati hadhihi على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبلها اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وأزل هتاب المغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك علي إنك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 صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعده الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ثم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه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 ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم ثم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفارج بها همومنا واشم بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا واحصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وأتم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله ودعونا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما انضوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا تتل ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأشفى واسكنا بكأسه الأوفى وأتم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نتشفع به إليك إذ هو أوزه شفع إليك وأن أقسم به عليك إذ هو أعظم من هو أقسم بحقه عليك ونتوسل به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا عن المخالفات فنعم المشتكى إليك بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى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 Tes percobaan. Cek. Uh, Mas Roni, volumenya tambah lagi. Tes satu dua. Cukup, makasih. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف القرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين الشبندي ثم إلى سيدي عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن, بن أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيد الحبيب أبو بكر السكران والحبيب علي بن أبو بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس الأدني وسيد فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحزني ثم إلى رسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيحاني بن عبد الله باراس ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين عادي الجفر مشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وخصوصا أبا فاطمة بنت محمد مولى خاله وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى رزيد والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه أبا خديجة بنت علي القدري وزوجة حبب الشفاء بن طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان ثم إلى رزيد لجدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم جدي زهرة طلحة ووجهي ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر سقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله سقاف وخاله حسين وخالي علي عميز بن عيدرس أمي عاقل بن محمد عاقل وخالتي نور خالتي مزنة خالتي فاطمة وخالتي خالتي عمر فاطمة ثم إلى روح شريف حسن بنت عبد الله بن سالم سقاف ثم إلى روح عمي بابا ديدي ثم إلى أرواح ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين ولمن كان في السابق حاضرا معنا ثم إلى أرواح جميع أهل تيباس من أموات المسلمين وأهل ملوبريد مكانا من أموات المسلمين وأهل معلى والبقي والزنبل والفرات والأقدر وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وأن الله يجعل المجلس محفوف بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات والنفحات والعلوم اللدنية من عند الله تعالى وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم ببركة هذا المجلس أن الله يغفر ذنوبنا Semoga dengan berkat majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita menerima semua amal soleh kita, melipat gandakan pahala amal kita, melindungi kita dan seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah dan semoga Allah taala menjadikan kita manusia-manusia yang hatinya bercahaya, yang hatinya mencintai Allah taala dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membersihkan segala kotoran dari hati kita, menjauhkan kita dari segala macam penyakit hati dan semoga Allah melimpahkan kepada kita semua ilmunya para anbiya, ilmunya para aulia, ilmunya para sulaha memberikan kepada kita ilmu, -ilmu ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirah dan semoga Allah taala mudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirah yang Allah ridhai dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala hal yang tidak menyenangkan. Semoga Allah taala beri kita yang rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang kita tidak diseksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kita kepada surganya, rezeki yang menyebabkan kita mendapatkan keridhaannya dan semoga Allah taala menjadikan hati kita bertaut dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan majlis ini bertaut dengan majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan majlis ini bertaut dengan majlisnya para aulia was dan semoga Allah taala menjadikan arwah orang-orang yang saleh hadir di majlis ini dan semoga Allah menjadikan majlis ini sebagai simpanan kita di dunia dan di akhirah, menjadi teman perjalanan kita ketika sakaratul maut dan menjadi teman ketika kita berada di dalam kegelapan kubur dan menjadi teman ketika kita dibangkitkan kelak dan menjadi teman ketika kita berada di padang mahsyar dan menjadi teman yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah bidunil hisab dan semoga Allah taala menjadikan semua yang hadir di majelis ini maupun yang berniat hadir akan tetapi berhalangan hadir yang telah membantu majelis ini yang mendengarkan suara doa ini yang melihat majelis ini dari manapun semoga Allah taala mencatatnya mendapatkan pahala para aulia was salihin mendapatkan pahala talibul ilm yang ikhlas lillahi taala dan semoga Allah taala menjadikan kita semua berusia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kekayaan, kebahagiaan dan semoga kelak di akhir usia kita semua dengan husnul khatimah, di akhir usia kita semua dengan husnul khatimah dan semoga Allah menjadikan anak keturunan kita semua sebagai para aulia wassalihin.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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di majlis Allah dalam keadaan sehat wal insya Allah yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya sepanjang masa. Nanti umurnya setelah panjang meninggalnya mudah dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab akhlak nabi, ya, akhlak nabi. Nanti yang pengen punya buku ini bisa beli di di luar atau dimanapun ya, akhlak nabi. e, kita akan baca kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menghibur sahabat yang kehilangan putranya. Arti kehilangan adalah putranya meninggal dunia. Bukan putranya hilang atau ical di mana gitu ya. Tapi putranya meninggal dunia. Judulnya begitu, sahabat yang kehilangan putranya, menghibur sahabat yang kehilangan putranya. Di antara sekian banyak sahabat yang aktif menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang senantiasa datang bersama putranya yang masih kecil. Ia suka mendudukkan putranya itu di hadapannya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tadi, apakah engkau mencintainya? Maka sahabat menjawab, duhai Rasul, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai putraku ini. Jawabannya. Ini kita bahas sampai paragraf ini dulu. Jadi di zaman Rasulullah SAW, uh, eh, semua orang itu pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Semua orang pengen uh, duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Semua orang pengen mendapatkan senyumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang pengen dapat keberkahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kesibukan yang ada di zaman itu jangan dikira di zaman Nabi sahabat pengangguran semua gitu ya ya enggak sahabat itu punya kesibukan masing-masing ada yang sibuknya berangkat jihad ada yang sibuknya berangkat ke, ke pasar ada yang sibuknya dia jadi pegawai harus bercocok, bercocok tanam. Ada yang masih menjadi budak sehingga dalam kekangan majikannya saat saat itu. Dengan kesibukan masing-masing tidak ada yang pengen jauh dari Nabi SAW. Semuanya pengen dekat. Sampai-sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, salah seorang mertua Nabi Muhammad saw sekaligus juga mantu cucunya Nabi Muhammad SAW yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena tidak bisa setiap setiap hari Rabu hadir di majelisnya Rasulullah SAW karena harus ke pasar harus kerja maka Sayyidina Umar e, punya sahabat yang nanti gantian jadi kamu datang nanti hasil ceramahnya Rasul apa sampaikan ke saya Nanti kalau uh, Sayyidina Umar yang datang, sahabat tadi kerja, gantian tukar infor, informasi. Ini patut dicontoh. Ya patut di dicontoh. Nah, sekarang ini banyak suami yang pergi pengajian tapi pulang gak cerita sama istrinya. Eh, banyak suami pergi pengajian tapi pulang gak cerita sama istrinya. Banyak istri yang pergi pengajian, pulang juga gak cerita sama suaminya. Banyak suami istri pergi pengajian, pulang gak cerita kepada anaknya. Banyak suami istri anak pergi pengajian, pulang gak cerita pada kakek, nenek, mertua atau orang tuanya. Banyak suami istri, anak, kakek, nenek, orang tua, mertua berangkat pengajian bareng, pulang gak cerita sama pembantunya. Banyak bos yang pergi ke pengajian, pulang gak cerita sama kar karyawannya. Artinya banyak orang pergi ke majelis ilmunya disimpan untuk dirinya sendiri, tidak diajarkan kepada orang lain sehingga ilmunya itu kurang barokah, kurang manfaat. Padahal kalau mau menyampaikan kepada orang lain, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Rubba muballaghin au aminas sami' au kama qala sallallahu alaihi wa alihi Berapa banyak orang yang kedua itu lebih bisa memahami dibandingkan orang yang pertama kali mendengar. Jadi misal saya mendengar sesuatu, kemudian saya sampaikan kepada orang lain. Bisa jadi yang saya ajari itu lebih mudeng, lebih paham daripada saya. Ya, karena mungkin dia dapat karunia pemahaman dari Allah yang lebih besar dari dari saya. Sungguh beruntung saya kalau nanti saya punya murid, muridnya lebih pintar dari saya muridnya lebih hebat dari saya. Karena berkat saya ajari dia lebih hebat dari saya, maka saya termasuk guru yang sangat sangat beruntung. Dan jenengan nyampaikan kepada orang lain, ternyata orang itu kalau lebih paham, lebih pintar, jenengan lebih ber, beruntung karena dia bisa menjadi seorang yang bermanfaat, pahalanya semua jenengan yang ambil yang baik itu kan enak, ini besar. Makanya jangan sampai kita hadir di majelis cuman dengar kadang-kadang keluar dari majelis udah hilang. Ya, Jangan-jangan nggak sampai keluar dari majelis. Mungkin belum berdiri sudah hi, hilang. Kalau yang nonton streaming, jangan-jangan begitu dimatikan streamingnya, sudah hilang tadi apa yang yang didengar. Mari kita biasakan sambil jalan pulang tuh kita sampaikan lagi. Oh tadi begini ya, ngobrolnya tuh usahakan yang diobrolkan adalah adalah ilmu. Dan itu dulu yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Makanya hadis Rasul itu terjaga. Soalnya sahabat begitu dengar, diapalkan disampaikan. Dengar, diapalkan disampaikan. Dan merasa beruntung kalau bisa menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya sahabat senang membawa anaknya ke pengajian dengan catatan. Senang bawa anaknya ke pengajian. Jangan kemudian itu diambil dalil, oh berarti ya wis, kita ke pengajian bawa anak itu bagus. Tidak jadi masalah bahwa anak bagus, tapi dengan ca catatan. Anaknya sahabat itu dididik adab, dididik sopan, sopan santun. Jangan sampai anaknya dibawa pengajian ke masjid, nanti nggak pakai pempes terus ngompol kan repot. Ya repot seperti itu. Atau dibawa pengajian ke masjid, kemudian anaknya lari, lari bapaknya khusyuk dengarkan pengajian, tapi anaknya lari, lari-lari atau membuat kegaduhan. Itu nanti merugikan orang orang banyak. Jadi ada aturannya bahwa anak ke majelis artinya dipegang anak itu di samping orang tuanya, dijaga, jangan sampai lari lari. Kalau mau rame dikasih kasih tahu. Tapi jangan sampai anak dibawa ke majelis terus, nggak pernah main. Memang waktunya anaknya waktu main, main-main. Jadi anak ya biar puas main, biar dolan gitu, biar lari, biar pencolotan, tapi jangan dipengaruhi pengajian, lari pencolotan di uh, alun-alun, di lapangan atau di rumahnya, monggo itu sangat sangat bagus biar pertumbuhan otak dan mental hatinya itu semakin semakin sempurna. Nah, satu sahabat karena cinta kepada anaknya ini tidak pernah mau pisah sama anaknya. Sekarang cari orang tua yang model begitu susah ya. Apalagi cari ibu yang model begitu susah ya. Ibu yang tidak mau pisah sama anak ini semakin banyak atau semakin langka? Bu, ibu yang tidak mau pisah sama anak semakin banyak atau semakin langka? Biasanya anak zaman sekarang, ibu-ibu yang masih mbak-mbak, artinya ibu-ibu muda 40 tahun ke bawah, itu biasanya kalau punya anak suka ngerawat sendiri atau dititipkan sama orang tuanya. Maksudnya nanti yang ngomong itu eyangnya bayinya atau ibunya? ayangnya, Kalau nggak ada ayangnya pembantunya atau ibunya? Pembantunya. Artinya kebanyakan ibu merasa nyaman bermain dengan anaknya atau merasa nyaman kalau anaknya bermain dengan orang lain? Pertanyaan. Begitu juga untuk bapak-bapak gitu ya. Sama ya Bu ya. Bapak-bapak sekarang kalau digojeki anaknya itu merasa senang atau ngeroti Silahkan dijawab masing-masing. Ya. Ngeroti lagi lagi khusuk lah begini jangan ganggu dan lain sebagainya. Mana sekarang orang tua yang pengen gandeng terus anaknya. Kemana-mana anaknya di, diajak, kemana-mana anaknya di, dibawa. Anaknya selalu ada di sampingnya. Orang tua yang seperti itu semakin lang, langka. Kalau zaman dahulu kala orang tua itu begitu pergi tempatnya kiai, anak ya di dibawa. Pergi kemana anak ya dibawa. Kalau sekarang kan modelnya anak dititip, titipkan ya, titipkan buliknya, titipkan budinya, titipkan pak titipkan pak titipkan pembantunya, titipkan kakeknya, titipkan neneknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah satu sahabat ini dia karena cinta pada anaknya dibawa terus dan didudukkan di depannya. Biar anak ini lihat Nabi Muhammad SAW dan anak ini dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang lihat Nabi SAW dan dilihat Nabi SAW adalah orang yang sangat ber, beruntung. Maka ditaruh oleh sahabat di depannya. Lalu Rasul lihat sahabat ini yang bawa anak terus beda dengan sahabat yang lain yang satu ini. Maka sama Rasulullah SAW disapa. Apakah engkau mencintainya? Kamu cinta sama anakmu ya, sayang sama anakmu. Oh iya ya Rasulullah. Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku. Ini kalimat ini kan rada aneh ya. Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Bapak ini sangat yakin cintanya buat anaknya ini luar biasa. Ya, nggak ada yang bisa mengalahkan cintanya untuk ah, anaknya. Nah, beliau menjawab semoga kanjeng Nabi engkau dicintai oleh Allah seperti aku mencintai anakku. Artinya semoga jenengan dicintai oleh Allah dengan cinta yang luar biasa karena cintaku untuk anakku ini adalah cinta yang luar luar biasa. Memang kalau judulnya cinta anak itu nggak ada yang biasa umumnya. Cinta anak itu rata-rata semuanya luar luar biasa kecuali bapak-bapak dan ibu-ibu yang sakit jiwa. Ya, yang nggak cinta sama anak itu sakit sakit jiwa. Nah, cinta sama anak itu bukan berarti kemudian apa namanya eh ya yes, sebegitulah. Kadang ada orang tua yang yang tampaknya kurang kurang deket sama anak, ya, dibilang nggak cinta, belum tentu. Kadang nggak nggak dekat karena tugas gitu kan. Oh, bapaknya pegawai negeri, harus tugas sana, tugas ini, tugas sana, tugas ini. Bukan berarti nggak cinta, itu hatinya cinta. Cinta dan cinta sama anak harus benar kalau cinta sama anak nggak benar nanti bahaya. Cinta sama anak benar bagaimana maksudnya? Harus mencintai anak ini dalam taraf di bawah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mencinta anak ini karena Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mau sholat maghrib anak nangis terus. Wah saya cinta sama anak saya. Kemudian sholat maghribnya jadi isya. Ini namanya bukan cinta anak ini. Ini cinta setan. Yaitu setan memanfaatkan anak untuk menggoda orang tuanya agar tidak sholat gitu ya. Sehingga orang tuanya alasan lah anak saya nangis terus nanti bagaimana, gimana dan seterusnya. Ini salah. E, cinta sama anak tidak berarti kemudian e, dia harus mengorbankan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama besar lagi ceramah dikabarin kalau anaknya meninggal dunia. Lagi ceramah di depan umat yang besar dikasih tahu anakmu meninggal dunia. Jawabannya suruh ngurusin pamannya. Biar adik saya yang ngurus jenazahnya. Saya lagi ngajar. Biar adik saya yang ngurus jenazahnya. Kemudian datang lagi anakmu yang satu lagi nyusul. Ya udah biar juga diurus sama bapak apa pamannya. Saya mau nanya, ini kalau ulama model begini hidup di zaman kita dibilang ulama gendeng atau edan? Kalau hidup di zaman kita ini nggak punya perasaan, ini nggak punya, nggak punya, nggak punya. Ini bukan nggak punya perasaan, ini memang ulama yang ngerti ilmu, tahu il, ilmu anak saya sudah meninggal, kata ulama tadi kan insya Allah di sur, surga tugas ngurus jenazah biar di, diurus oleh oleh pamannya. Saya ngajar ini juga nanti untuk menyelamatkan anak anak saya seperti itu. Ya dulu Rasulullah SAW ketika ketika cucunya mau meninggal dunia Rasul lagi sama sahabat ya bilang nanti gitu nanti dulu nanti dulu sampai dipaksa gitu kan oleh uh, anak beliau putri beliau baru Rasulullah kemudian uh, datang ke sana kadang itu bukan berarti nggak cinta jadi cinta kepada Allah itu nomor sa nomor satu. Nah, diceritakan dalam dalam kisah tentang sahabat yang bawa anaknya menghadiri majelis Rasulullah SAW ini, suatu hari sahabat tadi putra yang dia cintai meninggal dunia. Bisa dibayangkan tuh hatinya pedihnya seperti apa. Kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Makanya Habib Habibak Nama wa abghid bagidok nama Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bermakna, cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang saja. Dan kalau kamu memang benci sama seseorang, bencinya sedang-sedang saja. Kenapa? Bisa jadi orang yang kamu cintai suatu hari jadi orang yang paling kamu musuhi. Dan bisa jadi orang yang kamu benci suatu hari jadi orang yang kamu cintai. Bisa kualik seperti seperti itu. Dan juga kalau emang terlampau mencintai masuk dalam hati, itu nanti kalau kehilangan abot, ya kehilangan berat. Makanya saya sampaikan kemarin dulu, jangan dimasukkan ke hati. Yang boleh masuk hati cuma Allah dan Rasul Muhammad SAW. Selainnya cukup di luar. Nah sekarang ini kita enggak, semua masuk ke hati. Seperti yang saya sampaikan, cincin masuk di hati, gelang masuk di hati, kompor gas masuk di hati, vas masuk di hati. Sandal masuk di hati, baju masuk di hati, kerudung masuk di hati, motor masuk di hati, apalagi Hah? handphone masuk di hati, apalagi Bib? Sandal sudah tadi, sepatu masuk di hati. Begitu bajunya ketumpahan gule, teriak, aduh baju kesayanganku kena gule teriak. Kerudungnya kecantol, sobek. Kerudung ini berapa lima? Teriak lah. Lagi handphonenya jatuh ke cemplung dalam bak man, mandi gara-gara wudhu. Aduh, ini handphone kesayangan saya satu-satunya. Hati ini melu remuk gara-gara dimasukkan ke dalam hati. Makanya perkakas-perkakas gak manfaat tadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Termasuk anak. Anak tuh jangan dimasukkan ke dalam hati ditaruh di luar, boleh masuk ke hati kalau bareng sama Allah. Artinya mencintai anak tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari putra yang sangat dicintainya itu meninggal dunia sehingga ia tidak dapat hadir dalam majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia selalu teringat kepadanya. Nah, bapak ini ketika putranya meninggal gak bisa ikut pengajian lagi. Kenapa? Setiap ikut pengajian itu inget-inget gitu loh. Ingat biasanya mangkok anaknya, biasanya anaknya ditaruh di depan. Ingat seperti itu. Makanya waktu itu uh, saya ternyuh ketika mendengar cucunya Habib Lutfi meninggal dunia waktu itu kan. Keluar dari rumah, waktu apa, keluar dari depan rumah, depan rumahnya jalan raya kan. Keluar dari rumah, ketabrak motor, kemudian meninggal dunia. Lucu anaknya, Masya Allah. Selamat meninggal dunia. Ya, bapaknya kaget, kakeknya kaget. Tapi karena orang-orang yang ahli pikir ya bisa bisa tabah, ya bisa tabah, bisa menghadapi itu dengan ya bukan dengan santai, tapi nggak seperti orang lain gitu. Orang lain kan mungkin langsung stres, terus jadi senewan, jadi gila dan lain sebagainya. Tapi Habib Lutfi sama menantu dan anaknya nggak begitu. Padahal nih anak laki yang sangat sangat lucu tuh kan, anaknya Bibidin tuh seperti itu. Nah ini sahabat tiap dia ke majelis bawa anaknya mangku. Coba jenengan hadirkan suasana sahabat tadi di benak kita biar kita bisa merasakan rasanya seperti apa. Anaknya biasa dipangku di depannya Rasulullah. Pengajian ditaruh depannya Rasulullah. Pernah ditanyakan sama Rasulullah, kamu mencintainya? Oh iya ya Rasulullah. Semoga engkau mencintai. Eh, semoga engkau dicintai Allah persis seperti aku mencintai anakku ini gitu. Ini kan menunjukkan perasaan si bapak ini luar luar biasa. Tiba-tiba anaknya meninggal dunia kan ya kaget nih si bapak. Ya kagetnya luar luar biasa. Kalau sedih itu wajar, bukan kemudian orang yang yang apa namanya mencintai Allah dan Rasulnya anaknya meninggal nggak sedih. Kalau anaknya meninggal nggak sedih namanya bukan manusia. Oh macan aja anaknya hilang ya, oh, sedih kok dicari. Nah, kalau namanya manusia anaknya anaknya wafat meninggal ya pasti ada kesel kesedihan di situ. Rasulullah SAW putranya Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah pun meneteskan air air mata bukan berarti kemudian oh Rasulullah berarti mencintai anaknya dimasukkan ke dalam hati. Bukan begitu, bukan. Itu rasa sayang, rahmah, rasa sa, rasa sayang. Rasa sayang itu kan bagian dari cinta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta seorang kepada Allah, maka rasa sayangnya semakin semakin besar. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kanjeng Nabi SAW dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi manusia makhluk yang paling sayang kepada makhluk yang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak mungkin seorang jadi wali Allah kalau hatinya nggak punya rasa kasih sayang dan rasa kasih sayangnya harus lebih besar dari manusia yang lain. Kalau rasa kasih sayangnya itu biasa-biasa saja, ya pangkatnya manusia biasa-biasa saja. Makanya dari rasa sayang yang besar itulah sampai Rasul mengajarkan Rasulullah kalau ada e, gangguan di jalan, duri disingkirkan gitu kan. Kata Rasul itu kebaikan yang bisa menghapuskan menghapuskan dosa. Kok sampai seperti itu Rasul mengajarkan bagaimana? Karena Rasul nggak mau ada satu orang yang di jalan kakinya kena duri. Kalau kita lihat kita nggak kena ya kita singkirkan, disuruh mikirkan orang orang lain, disuruh sayang sama orang lain. Nah kok sekarang ada orang yang nyebar paku biar tambalannya laku nih. Ini kan naudzubillah min mendalik. Kalau ada sampai ada seperti itu kan naudzubillah min mendalik atau sampai orang yang merusak barangnya orang orang lain. Naudzubillah min zalik sampai orang menjebak orang lain biar celaka. Nauzubillah min min zalik. Semoga kita anak turunan kita, keluarga kita tidak jadi manusia-manusia yang seperti seperti itu. Nah, karena sayangnya yang luar biasa tadi itu ciri rahmat. Bapak tadi nggak kuat hadir majelisnya Rasulullah SAW. Nah dilihat nggak pernah hadir. Nabi SAW nanya, ini yang yang biasa hadir di sini kok nggak kelihatan kemana? Coba tuh lihat Rasulullah. Kok nggak kelihatan nih bapak sama anak yang biasa hadir, biasanya hadir sama anaknya. Ini kok nggak kelihatan kemana bapak tersebut? Maka dijawab oleh para sahabat, Duhai Rasul putranya yang biasa engkau lihat meninggal dunia. Ya, putra yang biasa engkau lihat meninggal, meninggal dunia. Mendengar seperti itu, Rasulullah SAW selesai pengajian nanya rumahnya di mana. Saya mau mau menjenguk bapak tadi. Ini pemimpin seperti ini sudah langka. Dari mulai tingkatan presiden, gubernur, camat, lurah, ya. Kita ini loh kita, kita terhadap tetangga dan lain sebagainya. Sampai tingkat rumah tangga eh, yang punya rasa seperti itu sekarang ini sudah lang langka. Ini namanya empati ya. Punya empati yang sangat sangat tinggi. Biasa hadir ke majelisnya, nggak kelihatan, ditanya apa yang terjadi, itu dikasih tahu, dikasih tahu kalau anaknya meninggal dunia, Rasul bisa membayangkan kesedihan bapak itu bagaimana, maka Rasul datang ke rumahnya pengen menambal lukanya. Coba kalau kalau kemudian kita yang didatangi Rasulullah SAW, kira-kira sembuh atau enggak sembuh? Oh, sembuh, ini obatnya kanjeng Nabi SAW kok. Pasti sembuh. Nah di sini insya Allah kabar gembira majelis-majelis seperti ini, entah ar Ahbabul Mustafa dan yang lain yang seperti ini, ini adalah warisan-warisan majelisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jenengan kalau rawa ke pengajian tuh bayangkan saya, kalau saya nganggap ini saya hadir pengajian bukan ngajar. Saya hadir pengajian. Bayangkan kita lagi di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Oh kita ini dilaporkan semua kok oleh para malaikat. Fulan, fulan, fulan. Bib, jenengan jangan ngomong aneh-aneh. Masuk nama saya dilaporkan Rasulullah SAW tiap datang ke Masjid ar -Rodoh. Saya jamin yang hadir Masjid ar tiap Jumat malam hadir di sini pasti namanya dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Pasti. Oh, saya sengat aneh ngomong ya Habib neko-neko ini. Habib Muhammad juga bingung nih Habib Novel ini mau ngomong apa ini. Kok berani menjamin yang hadir di Masjid ar namanya pasti dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong bukan saya. Kalau saya nggak berani ngomong, Nah, yang ngomong siapa? Nabi Muhammad SAW barusan ngomong kepada saya. Lebih kaget lagi itu. Barusan kapan? Ya 1400 tahun yang lalu. Rasulullah ngomong kepada saya, barusan tuh omongannya saya ingat di kepala saya, di hati saya. Omongan yang mana? Di kuburan saya Allah tugaskan malaikat. Malaikat itu diberi Allah daftar nama seluruh makhluknya akan lahir sampai hari hari kiamat tidaklah satu dari umatku mengucapkan salam kepadaku kecuali malaikat itu menyampaikan ya Rasulullah fulan anaknya fulan fulan anaknya fulan mengucapkan salam kepadamu kemudian oleh Rasul dijawab untuknya juga ucapan salamku lah tadi kan sebelum mulai pengajian kita baca kitab solawat ya, ya solawat jalan selamat yang saya susun itu solawat jalan selamat Berarti ya sudah yang hadir di sini kan satu-satu namanya sudah dilaporkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dengar pengajian jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah jadinya Habib Novel neko, neko-neko. Sengaja saya cara ngomongnya begini, ben rodok sing ngantuk terus jedak. Yang mau tidur melek gitu kan. Yang mulai lemes-lemes itu jadi bangun, bangun lagi. Eh begitu. Ya, begitulah dia laporkan semuanya pada Rasulullah SAW. Kita bayangkan begitu loh. Sehingga kalau kita ada kesulitan, siapa tahu kita dirawi kanjeng Nabi SAW. Lalu sahabat anaknya meninggal, sumpek Rasulullah marani kok. Apakah itu hanya berlaku untuk sahabat saja? Lo berjomen sahabat. Dan terus bagaimana dengan kita? Apakah Rasul itu cuma Rasulnya sahabat? Apakah Rasul itu cuma Rasulnya keluarganya? Apakah Rasul itu Rasul untuk hanya 1400 tahun yang lalu? Enggak. Nabi Muhammad SAW itu Rasul untuk sampai kapanpun juga Rasul kita semua. Jadi kalau kita sumpek kanjeng Nabi juga sumpah. Apa yang kita alami dilaporkan tuh yuk yu'raduna alaiya. Seluruh amal umat umatku, amal kalian semua dilaporkan kepada saya. Kalau amal itu baik, maka aku hamidullah, hamidullah. Aku akan puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau amal itu jelek, aku akan mintakan ampun untuk kalian semua, semuanya. Rasulullah SAW seperti itu. Nah kita akan pengen, ya insya Allah nggak ngalami sumpek-sumpek. Tapi kalau ada masalah-masalah itu, lah pengennya kan dirawi kanjeng Nabi terus dikasih tahu. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kan enak kan jos kalau begitu. Betul, betul. Ya syaratnya satu, rawohnya ya persis seperti rawohnya majlisnya Rasulullah SAW. Jangan di pengajian sama dolanan handphone, kan kurang ajar. Pengajian sama SMS-an, ya, nanti ya enggak ya gimana adabnya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hadir pengajian, rawonya itu persis seperti bagaimana sahabat radhiyallahu taala hadir di majelisnya Nabi SAW, maka insya Allah apa yang dialami sahabat kita juga akan dapat kita akan diberi juga. Makanya para wali itu punya amalan yang banyaknya luar biasa. Yang terkadang tidak ditemukan di Al-Quran, tidak ditemukan di sunnah yang tertulis. Kenapa? Karena para wali mengamalkan apa yang di Al-Quran, mengamalkan apa yang di sunnah mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tekun mengamalkan ajaran Rasulullah, hadir di majelis persis dengan para sahabat. Ketika para wali itu punya masalah, Rasul mendatangi Wasallam kemudian mengajarkan, kamu hendaknya baca doa ini, kamu hendaknya baca zikir ini. Dalam mimpi-mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Hasil yang diajari diajarkan oleh Rasul tadi oleh para wali diajarkan pada murid muridnya. Makanya sebagian orang kadang mengatakan, itu kok nggak ada sumbernya dari Al-Quran dan dan sunnah. Itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari sunnah. Sunnah Nabi yang berbunyi, Man roani fil manam faqad ro'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamathalu Ma baqiya minal mubunubuat illal mubashirat Oka kama qala Orang yang melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, dia telah betul-betul melihat aku karena setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian wahyu-wahyu itu nggak ada lagi illal mubasyirat kecuali berita-berita yang menggembirakan. Rasul ditanya, "Amal mubasyirat ya Rasulullah SAW." Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud berita-berita yang menggembirakan? Rasul menjawab, "Mimpi yang soleh, mimpi yang baik, mimpi yang benar." Itu berita yang menggembirakan. Artinya kalau ada orang soleh mimpi, dalam mimpinya diajari amalan oleh Rasulullah, berarti amalan itu benar dari Rasulullah SAW. Dalilnya adalah hadis yang menunjukkan mimpi bertemu Rasul adalah mimpi yang benar. Sampai di sini paham? lihat saya teriak-teriak. Saya bukan teriak-teriak tapi bersemangat. Ya, bersemangat semangat. Jadi begitu. Ini kalau kita hadir majlis demikian. Makanya sahabat tadi begitu putranya meninggal dunia, sedih, langsung Nabi Muhammad SAW mendatanginya dan menghiburnya. Sungguh beruntung sahabat tadi yang didatangi dan dihibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasul ketemu dengan sahabat tadi, kemudian sahabat tersebut menceritakan pada Rasulullah SAW kalau putranya meninggal dunia, maka Rasul mengucapkan kalimat bela sungkawa dan berkata, Duhai Fulan, Duhai Fulan, mana yang lebih engkau sukai? Mana yang lebih engkau sukai? Engkau bersenang-senang dengan anakmu sepanjang hidupmu, pilih mana kamu? Kamu panjang umur, anakmu panjang umur dua-dua ini kamu bisa seneng-seneng sama anakmu, anakmu bisa seneng-seneng sama kamu sepanjang umur. Ya. Yang pertama itu. Atau pilihan yang kedua, anakmu meninggal dunia terlebih dahulu. Anakmu meninggal dunia terlebih dahulu. Dan nanti ketika engkau berjalan menuju salah satu pintu surga, ternyata anakmu telah menantimu di sana dan membukakan pintu surga itu untukmu. Pilih mana? kamu ditunggu sama anakmu di pintu surga, baru jalan kamu di bapak, Pak, yuk ikut sama saya, digandeng masuk surga. Pilih anakmu umur, senang-senang sama kamu, kamu senang-senang sama anakmu, atau kamu ditunggu sama anakmu di surga. Artinya anaknya di surga dan jaminan bapaknya akan masuk surga lewat lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mana yang tidak senang dihibur oleh Rasulullah SAW, dengan janji dan jaminan seperti seperti itu. Maka menjawablah sahabat, "Duhai Rasul, tentu aku lebih suka jika ia atau anakku terlebih dahulu menantiku di depan pintu surga dan membukakan pintu itu untukku." Jawabnya. Maka Rasul bersabda, "Nah, itu yang kamu peroleh." anakmu menunggumu di depan pintu surga dan kamu akan digandeng masuk surga oleh oleh anakmu. Mendengar berita yang seperti itu ya semua sahabat bertanya langsung nih, nanya, "Ya Rasulullah, ini khusus buat buat dia? Ini jaminannya khusus buat dia atau untuk seluruh umatmu ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Ini berlaku untuk kalian semua." Artinya berlaku untuk umat Rasul sampai hari hari kiamat. Makanya kalau kehilangan anak, anak meninggal dunia, yang sabar gitu. Nanti kalau sabar dapat itu, kalau nggak sabar hilang ganjarannya. Asabru 'inda sadmatil ula. Jangan teriak-teriak setengah tahun setelah itu baru ya udah saya sabar tuh. Gitu. Sabar tuh pertama kali anaknya meninggal bisa tabah, bisa sa sabar itu. Itu yang akan dapat gantinya ditunggu sama anaknya di depan pintu pintu surga. Jangan terus wah saya nggak bisa hidup tanpa anak saya. Ya memang susah, berat, tapi jangan seperti itu. Insya Allah kita nggak duci demikian ya. Insya Allah nggak dapat ujian yang seperti seperti itu. Bayangkan saja mungkin kita nggak kuat, makanya jangan diba Jangan dibayangkan. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu, kita udah tahu ilmunya. Bahwasanya Rasulullah SAW jamin anak itu akan masuk ke dalam surga. Tidak ada judulnya. Anak yang belum balik meninggal masuk neraka itu nggak ada. Semua anak kecil itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah tetangga saya anaknya saya pernah praktekkan sabda Rasul ini SAW kepada tetangga saya yang anaknya meninggal dunia ya mungkin umurnya sekitar enam tahun atau lima tahun, saya agak lupa ya anaknya itu. Kena demam berdarah, bawa ke rumah sakit, terlambat, meninggal dunia. Maghrib gitu, setelah dimakamkan, saya maghrib ke rumahnya. Di samping rumah saya. Saya ke rumahnya, kemudian saya lihat bapaknya lagi tergeletak. Ya, anu ya, nggak bisa apa-apa lah. Masih shock. Kemudian ibunya yang nangis. Ini anak laki satu-satunya, yang lainnya anak perempuan. Anak laki satu-satunya. Terus saya duduk, saya ngomong begini, Bu, ngapunten Bu ya Pak, mohon maaf, ini kan tembok. Coba kalau tembok ini dibayangkan kaca. Dibayangkan ini kah? Kaca. Bapak sama Ibu duduk di sini, anak Bapak ada di seberang kaca situ. Di seberang tembok, di seberang kah? Kaca, di sebelah. Nah, terus Uh, anak Bapak di situ sayang sama bapak, sayang sama ibu. Lagi makan enak-enak, terus lihat ibu bapaknya nangis teriak-teriak, lihat ibu bapaknya sumpok, stres gitu. Kira-kira anaknya bisa makan atau enggak? Oh enggak bisa, enggak bisa Ustaz, enggak bisa. Nah, nah ini anak jenengan sekarang lagi di surga seneng-seneng. Di surga seneng, seneng lah. Nanti kalau lihat pemandangan orang tua yang seperti ini kan enggak jadi seneng di surga. Enggak jadi seneng di surga, makanya jenengan yang legowo insya Allah tahun depan nanti dapat ganti anak. Insya Allah tahun depan dapat ganti anak. Subhanallah, alhamdulillah itu langsung seger tuh orang tua tersebut dan subhanallah alhamdulillah tahun berikutnya dapat anak dan anak laki. Ya dapat anak laki kamu udah SMA anaknya udah gede itu. Ya sudah gede. Artinya uh, ucapan ya, ucapan kalau kita ngomongnya tulus, niru Rasulullah SAW itu bisa menghibur. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini luar biasa buat orang yang ngerti gitu ya. Ya sangat luar luar biasa. Orang ketika sedih itu butuh dihibur. Jangan ketika sedih, mana nangis terus kena. Uang kok nangis tok gitu ya. ya. Jangan begitu loh, namanya orang sedih kok uang nangis tok. Jadi orang kok nangis aja, nggak begitu. Kesedihannya ini dipahami oleh Rasulullah SAW, ya kan? Rasul nggak nggak men, tidak menyalahkan kesedihannya, tapi berusaha menghapus kesedihan tadi dengan sesuatu yang bisa bisa diterima akalnya, nalarnya masuk ke dalam ke dalam hatinya. Ini kan akhlak Nabi yang luar Luar biasa. Dari kisah ini banyak pelajaran. Tadi nomor satu, sahabat itu senang datang pengajian. Tadi ya. Dan senang e, kalau bawa keluarganya ikut ngaji. Makanya saya heran kalau ada suami ngelarang istrinya pengajian karena alasan yang gak cetoh, gak cetoh. Ini ya, saya heran suami ngelarang istrinya pengajian tapi alasannya gak cetol ya. Alasannya gak gak cetol, alasannya gak jelas. Ya lain halnya kalau istrinya udah ikut pengajian, sudah dia didik, ya. Tapi terus istrinya lupa diri, mengi pengajian keluyuran terus bojone radio peni. Iki ya itu wong itu aneh iki. Ini namanya istri juga aneh, beralasan pengajian kemudian melupakan sua, suami. Jadi bosan karo bojone sing alasan pengajian, kan rodok nah Ya, naudzubillah min men dzalik, gak boleh jadi istri yang begitu. Kan punya tugas menyenangkan sua, suami, punya tugas ngurus anak nah, ya pengajian nggak perlu tiap hari ya tapi kalau bisa setiap jam sekali maksudnya kan nggak perlu keluar terus kan bisa kan lewat lewat radio bisa lewat TV juga bi bisa lewat internet streaming juga bisa nanti ada waktu-waktu yang keluar ya ada waktu-waktu yang yang keluar makanya lebih aneh lagi saya lihat istri yang nggak senang suaminya pengajian Wah, aneh kalau suaminya pengajian nggak senang. Ini kalau suaminya edan tambah senang. Kau repot pengajian terus engkau lali golek duit pe. Repot kan ini. Jadi kalau pengajian terus diidentikan lupa cari cari uang. Uang, uang tuh nggak perlu dicari. Ya, biar uang itu datang sendiri, nggak usah dicari. Nah caranya biar uang datang sendiri, kita datangi yang punya uang. Nah, yang punya uang, yang punya uang Allah Rabbul Rabbul Alamin. Kalau kita datangi Allah Subhanahu wa taala, uangnya akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Bukan berarti nggak kerja, ya kerja, tapi rezekinya gampang gitu loh. Karena dikirim terus sama Allah. Lah kalau kita nyari kan nggak dapat-dapat. Tapi kalau Allah yang ke nih, ambil nih kirim ke sana, nih kirim ke sana, nanti insya Allah semua jadi mudah. Yang lebih heran lagi, kalau saya ketemu bapak ibu yang geladra, orang tua yang geladra, anaknya ikut pengajian tambah orang tuanya stres. Ini ada nih model begini. Jadi orang anaknya itu senang ke masjid, anaknya senang pengajian. Jawabannya, kamu masih kecil. Gak usah sering-sering pengajian. Sana kamu sekolah dulu. Ya, kamu belajar yang pinter. Iki mbok ya rada edan. Mohon maaf saya ngomong begini ya. Ini orang tuanya gila saya bilang. Anaknya seneng cari ilmu agama, anaknya seneng pengajian. Kalau dibilang, kamu masih kecil, gak usah begitu-begitu dulu. Dan terus kalau kecil suruh bagaimana? Suruh yang gila-gila ke mall. Kalau anaknya ke mall seneng, kalau anaknya itu main yang gak karu-karuan, senang. Tapi kalau anaknya pergi pengajian, bingung. Ini kan orang tua, aneh. Lihat anaknya khusyuk baca Al-Quran, kok ngaji terus, tuh PMP-nya, matematikanya, fisika, biologi, ya disenggol. Nanti nilai matematika kamu jelek loh ya, kalau kamu ngaji terus. Ini kan aneh orang tua seperti ini. Kalau saya punya anak gak senang matematika, tambah senang aku. Oh iya, asal senang ngaji loh ya. Senang baca Al Al-Quran. Oh, matematika itu paling dua tambah dua sama dengan empat empat kali empat sama dengan Belas. Pokoknya bisa ngitung, bisa jumlah, bisa ngurangi, ora bakal dihapus ngitung gitu ya. Ngerti ini sepuluh ribu dikurang lima ribu berapa? lima ribu, wes cukup gitu. Gak usah matematika terlalu mu, mulu. Lah namanya anak, anak-anak. Nanti kalau kuliah ya belajar lo yang pinter kan kuliah. Namanya anak-anak ya biar yang gampang-gampang sa saja. Selebihnya ngaji yo oh, sing pinter. Belajarlah Al-Qur'an yang yang pinter, belajarlah sholat. Mestinya kan bangga kalau anaknya seperti seperti itu. Nah, sahabat itu pengennya anaknya demikian. Makanya anaknya dibawa ke pengajian. Dulu kan belajarnya lewat majelis. Sekarang kan ada kursus, sekarang ada les, sekarang ada TP, TPA. Nah, kalau saya jangan ditiru ya. Kalau saya anak saya mulai minggu ini tidak saya masukkan TPA. Saya loh ya, jangan ditiru. Saya bilang kamu tidak boleh TPA lagi. Kenapa saya nggak boleh TPA? Enak men ganjarannya di guru TPA. Moh aku, mosok ngulang ngaji, ngulang wong liyo, bapak ya orang ngajari. Moh kan? Saya pengen ganjaran alif bakta itu nanti yang ngajari saya. Dari awal udah saya ajari dulu alif bakta gitu kan. Terus saya masukkan TPA. Terus saya mikir-mikir, loh, aku bapak ngulang ngalor ngidul, aku ngulang Masuk anakku dia takon ngulang wong liyo. Kan begitu. Wah, tidak boleh. Dah, pokoknya belajar sama saya alif, ba, tak sampai pinter. Ya sampai pinter. Bisa ngaji kamu miliopit yang seneng sing di tak tukoke. Ya, tapi harus bisa nggak ngaji yang pinter. Siap. Wah, kayaknya siap. Bapak asing ras siap. <laughs> Wananya siap gitu ya. Bapaknya yang bingung ini cara ngajari anak sendiri itu gimana? Kalau ngajar orang lain itu gampang, kalau ngajari anak itu agak re repot kan anak sendiri kan penuh rayuan kan penuh ra, rayuan triknya kan banyak anak-anak tapi terus masa orang lain yang ngajarin kalau dulu saya bisa baca Al-Quran yang ngajari ibu saya sendiri dari mulai Bismarit a i u babi bu tati tu diajari sama ibu saya sendiri jadi ganjaran saya itu yang paling banyak ngepek ibu saya dipek ibu saya sama untung bukan dipek sama orang orang lain kan ya aku rodok Mary Orang ceramah ngalor ngidul nyetan ngulon. Nulis buku alhamdulillah akeh. lo kok ganjaran pun dipok wong liya? Kalau dipek sama ibu saya kan senang saya. Ini bab Mary ganjaran kan bagus ya. Ini namanya gairah gitu loh, punya kecemburuan. Cemburu sama orang yang dapat ganjaran yang banyak itu kan cemburu. Kalau saya kan belum tentu dapat ganjaran, tapi kalau yang ngajari saya kan mesti ikhlas ganjaran nih. Nah kalau saya kan tergantung ikhlas gak ikhlasnya saya. Tapi yang ngajari begitu saya mengucapkan kebaikan, gak dinilai ikhlasnya saya, dinilai ikhlasnya dia ketika mengajar. Kalau ketika dia mengajar ikhlas, walaupun yang diajari nyampaikannya nggak ikhlas, tetap dia dapat pahala yang eh, ikhlas. Cukup jelas? Jadi pulang dari sini, anaknya silahkan jangan dikeluarkan dari TPA ya. Wes tak toke jangan maksud saya sempatkan waktu untuk ngajar anak sendiri. Sempatkan waktu untuk duduk jelaskan sama anak bab salat, Sempatkan waktu. Kalau tidak nyempatkan waktu aneh. Orang tua sekarang nyempatkan waktu buat pergi ke mall bersama anak. Nyempatkan waktu buat pergi rekreasi ke taman bersama anak. Tapi nggak nyempatkan waktu duduk bahas agama bersama anak. Aneh atau aneh? Tapi nyata atau nggak nyata itu? Ini semua kok pada diem kenapa ini? Ngantuk, panas, sumuk, atau merenung? Merenung. Apa yang direnungkan? Oh kenyataan. Kenyataannya apa? Pahit atau manis? Sedang ya, di antara pahit dan ma manis. Jadi begitu, ini sahabat bawa anaknya. Hikmah dari cerita tadi ya, bawa anaknya. Jadi semangat untuk cari ilmu itu luar biasa. Yang kedua, pemimpin majelis. Orang yang memimpin majelis itu harus tahu semua keadaan. Ya harus tahu semua keadaan. Mana yang kurang, itu harus tahu. Harus jeli pada semua yang yang hadir. Saya kalau ada yang hadir di sini yang baru-baru hadir, ya itu insya Allah saya ngah, oh ini baru nih. Kalau kelihatan orang jauh itu kelihatan wajahnya. Oh ini wajah-wajah jauh, ini bukan Solo nih. Iki Boyolali Yodo Oh kelihatan gitu nih. Oh ini kelihatannya wajahnya wajah mana gitu. Biasanya muncul ya kelihatan. Harus saya perhatikan semua. Makanya saya kalau habis pengajian saya tidak duduk di sini, saya tinggal, saya pergi keluar gitu kan ke depan. Saya pengen nyari, mau lihat semua nih yang hadir ya siapa. Saya pengen ngerti ibu-ibu itu yang hadir kira-kira dari dari mana. Harus paham. Ya harus paham. Nah Rasulullah SAW begitu. Siapa yang hadir di majelisnya satu persatu Rasul tahu. Dan kalau kita kita lihat menurut riwayat para sahabat, setiap sahabat yang hadir di majelis Rasulullah SAW itu tidak berani dangak, itu tidak berani. Kebanyakan kan nunduk gitu ya. Tapi anehnya, setiap sahabat mengatakan saya itu orang yang paling dilihat oleh Rasulullah SAW kalau lagi ngajar. Aneh toh? Ya kalau saya ini kan ngalor, ngidup, tahan mulon, wajah saya muter-muter gini kan, mata saya muter kemana-mana. Nah, kalau sahabat merasa setiap orang itu yang paling diperhatikan. Seakan-akan Rasul cuma nyelamahi dia begini loh. Rasa seperti itu. Lah bagaimana Rasul ketika ngajar kok bisa membuat semua sahabat itu satu persatu merasa paling diperhatikan. Perhatikan Rasul perhatiannya kepada yang dia ajari itu kan luar luar biasa. Masing-masing merasa saya yang paling diberi senyum oleh Rasulullah SAW. Rasul mesemnya pada saya itu yang pol-polan. Padahal ya Rasul mesem sama semua. Tapi orang tersebut kok bisa merasakan di hatinya yang paling diberi senyum. Itu kan menunjukkan kalau mesemnya ikhlas. Karena mesem ada dua. Mesem ikhlas sama mesem palsu. Senyum ikhlas sama senyum palsu. Ya, senyum kecut ada lagi itu. Nah itu nggak enak belas ya. Senyum palsu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita enggak suka senyum-senyum yang palsu tapi senyum-senyum yang yang asli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah 45 menit saya ngomong. Ya. 45 menit. Silahkan dulu. Ya, silahkan diminum yang harus diminum. Susunya sudah dapat semua? Yang sudah habis. Itu kok cepat habisnya? gelasnya kurang gede, babe gitu ya. Jauh gelasnya kurang kurang gede. Emang sengaja nggak usah gede-gede. Namanya pengajian itu kan semua serba apa melatih ngurangi makan, ngurangi minum, ngurangi tidur. Makanya minumnya nggak usah gede, gede, tapi yang mantep. Ya, itu ada air putihnya kan. Jadi kalau kurang warak tambah air putih. Maksudnya kan begitu. Nah air putih dikeluarkan di depan, maksudnya kalau nanti terlambat susunya minimal ganjilnya minum air putih dulu. Rotinya dapat sudah? Dan udah habis juga. lu kapan makannya ini? Jadi sambil yasin wal Qur'anil Hakim. Mau sambil yasin sholawat bisa makan juga ternyata ya. Silakan yang sudah dapat makanan silakan dimakan. Habib Muhammad Fadl diincipi. Saya boleh ngincipi juga nih? Bismillahirrahmanirrahim. Belum Bu, belum habis. Ya, alhamdulillah. Uh, kita lanjutkan pada cerita selanjutnya. Yang kedua itu hampir sama jadi saya loncati. Menjenguk anak Yahudi. Ya, menjenguk anak Yahudi. Ini dengar kisah-kisah gini seneng atau nggak seneng nih? Ini nyantai ya, kita nyambut bulan maulid. Jadi nanti masuk bulan maulid itu kita akan terus, telinga kita ini mau kita koroi pakai kisah-kisahnya Rasulullah SAW. Biar kangen, ya biar kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Biar umat Islam ini ngerti, oh kanjeng Nabi itu seperti itu. Ya, kanjeng Nabi seperti itu. Sebagai panutan umat, Rasulullah SAW telah mengajarkan semua tata kerama bermasyarakat. Perhatian dan kasih sayang beliau tidak hanya kepada sesama muslim. Beliau adalah rahmat untuk alam semesta. Karena itu tetangga beliau yang kafir sekalipun tidak luput dari kasih sayang beliau. Nabi kan mengajarkan salam hak tetangga itu ada tiga jenis. Ya kan? Tetangga yang dia kerabat dan muslim, tetangga yang dia muslim, ya kan? Bukan kerabat, tetangga yang dia itu eh, kerabat bukan, muslim juga bukan, tapi dia non muslim, dia sebagai tetangga biasa itu kan punya hak satu kalau yang kerabat haknya sebagai kerabat, sebagai muslim, sebagai tetangga, berarti haknya ada tiga. Kalau dia muslim bukan kerabat haknya ada du, dua. Artinya yang non muslim sekalipun kalau dia tetangga itu punya kita punya kewajiban untuk melayani. Punya kewajiban melayani. Artinya kalau sakit ya dijenguk. Ya kalau sakit ya dijenguk. Butuh barang ya dibin dipinjemi, kalau kita masak-masak ya dikirimi. Ini, ini hak kepada tetang, tetangga jangan ngomong oh, itu bukan orang Islam kok, merasa dikirimi, ngawur. Ya kita masak sayur asam, tonggone ya dikirimi. Masak tempe goreng, tonggone dikirimi. Siapa tahu itu jadi jalaran datangnya rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kitanya dapat pahala. Kitanya dapat pahala. Suatu hari seorang anak Yahudi yang biasa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Rasul punya tetangga Yahudi, Yahudi ini punya anak, anaknya kemudian jadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Belum Islam, ya anak-anak gitu. Tapi bapaknya ini seorang Yahudi. Padahal kan bisa digambarkan Muslim sama Yahudi itu kan seperti perseteruan yang luar luar biasa. Nah tapi kok aneh, justru pelayannya Rasulullah SAW adalah anak dari tetangga Rasul yang tetangga itu seorang Yahudi. Ini menunjukkan Rasul itu nggak seperti yang dibayangkan. Oh, Yahudi musuh nggak begitu, bukan bukan seperti itu gitu ya. Bukan seperti seperti itu. Musuh ya musuh kalau memusuhi. Kalau tidak memusuhi ya bukan bukan musuh. Kalau bisa di, dimanfaatkan untuk kepentingan muslimin ya diman manfaatkan. Di zaman para sahabat dan para tabi'in dan para tabi-tabiin itu judulnya yang punya toko adalah orang-orang Islam seperti yang saya sampaikan kemarin. Nanti yang jadi karyawan adalah non muslim. Jadi kalau waktu azan tokonya tetap buka, nggak tutup. Kalau azan tokonya tetap buka karena mungkin toko itu akan melayani orang yang kebutuh e, mendadak kan nggak semua orang sholat ya. ya butuh mendadak. Jadi tokonya tetap buka. Tapi muslimnya ke masjid semua. Kenapa? Lah bos kabeh. Bos semua. Nah karyawannya bukan muslim. Karyawannya jaga toko lah. Non muslim jaga toko nggak sholat kan nggak apa-apa. Nah yang muslimnya ke mas ke masjid. Sekarang diwali bos-bosnya non muslim, karyawannya muslimin. Giliran azan yang muslim suruh jaga toko, bosnya makan. Kan jam istirahat bosnya mah makan yang muslim jaga toko, akhirnya mau ke masjid juga su susah, mau sholat juga susah. Karena itu kita umat Islam harus dikembalikan jadi bos semua dulu. Cuma berjuang jadi orang yang punya kelebihan har, harta. Biar nanti kita ini bisa mengangkat derajatnya Islam. Nih. Islam sudah mulia. Tapi alangkah indahnya kalau di, di dalam diri kita tuh Islam bisa menjadi lebih mulia. Mulia karena perbuatan-perbuatan kita yang yang mulia. Nah, kebetulan anak kecil tadi sakit. ya Sakit. Maka ketika mendengar si anak sakit, Rasulullah SAW menjalankan kewajibannya sebagai seorang tetangga, menjenguk tetangganya yang sakit. Dijenguk. Ini sekarang di kota ngapun teni, saya sendiri juga merasakan kemerosotan ya, kemerosotan kehidupan bertetangga di kota. Tonggone loro ki awake dhewe ki ora tilik biasa saiki. Kota lho ya. Ya. Dan kadang sing sing loro ditili ya ora gelem. Ya kan? Kota ya, di kota. Pokoknya udah nggak islami di kota itu. Kehidupan udah nafsi, nafsi. Awakku, awakku, awakmu, awakmu. Itu di kota. Kalau di desa kebablasan. Kebablasan maksudnya terlampau erat gitu kan. Kalau ada satu yang punya gawe, semua ikut mem membantu. Kalau ada satu yang sakit, deso tile. Betul tak betul? Oh saya ini kan dekat sama rumah sakit Islam Kostati. Itu kalau lewat depan rumah sakit Islam Kostati, sering lihat seperti yang datang pengajian ke sini naik truk di belakang orang banyak gitu kan. Naik kol ditutupi pakai apa namanya terpal, tuh kolnya belakang tuh bukaan baknya itu bisa buat orang 50 ya Bu ya. Empat petan begitu. Itu kan sari indah dipandang. Turun dari lihat kok turun dari truk gak habis-habis gitu ya. Gak habis, habis terus 100 orang masuk ke rumah ke rumah sakit semua. Lah yang sakit mau sembuh, cak salaman uang satu loro meneh. Itu karena semangatnya luar biasa. Ya baguslah jenguk, tapi yang sing salaman si jiwa ya. Saya mewakili wong sak desa kan begitu. Jangan ayo berbuat salaman no, oh, salaman no, oh, salaman no. Oh. Akhirnya yang mau sembuh air sakit lah. Sakit lagi itu kan. Atau yang ditonggoni ini, yang di, yang ditilii sembuh, sebelah yang ditilii, meh meh laras rasido. Ya karena lihat orang datang buahnya itu bingung dia ini kisopo, iki apa Arab ngantri aku neng kuburan opo itu. Karena orang sakit itu alamnya lain, lain-lain. Ya, yang masuk kamar cukup yang mewakili, yang lain nunjukkan sama keluarganya aja di luar, sama keluarganya di di luar. Terus kalau jenguk orang sakit itu yang punya duit itu jangan cuma jenguk. Jenguk orang sakit kok semoga lekas sembuh. Orang waras. Ya, semoga lekas sembuh. Kalau yang sakit ini orang yang kebetulan ekonominya pas kesulitan gitu ya. Jangan cuma semoga lekas sembuh. Itu yang sakit bendino ke semoga lekas sembuh, dia butuh duit. Ya butuh duit. Semoga lekas sembuh 10 juta kan sembuh. Oh ini orang suge. Bapak tadi datang ke sini naik apa? Mercy. Wah. Ditanya sama keluarganya, Bapak datang ke sini apa? Naik Mercy. Oh, Masya Allah. Dengan siapa Pak? Supir. Oh, dengan supir? Iya. Sudah, semoga ini suaminya lekas sembuh ya Bu ya. Amin. Terus mulai. Ya pula begitu saja Rasidho waras loro meneh. Lain kalau kemudian apa namanya Bu ya Insya Allah Bapak segera sembuh ya. E, kasirnya di mana Bu? Tolong saya diantar, saya mau titip-titip ke kasir. Oh enggak usah repot-repot, tak mesti nggak ya ngono. Enggak usah repot-repot. Oh, enggak repot. Diajak ke kasir. Kasir, ya ini 20 juta. Nanti kalau susuk dikembalikan ya. Oh iya, Pak itu batin kek jang waras bujuku, kek jang waras ilmu lumayan akeh. Seger itu semangat untuk sembuhnya luar luar biasa. Orang mung tilak-tilik seperti yang saya ceritakan seorang seorang ustad sakit ya, seorang ustad sakit. Dijenguk sama suatu orang naik mobil, naik mobil masuk assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustad sakit ya punya, oh iya, iya Di mana kondisinya? Udah tiga hari tidak bangun dari tempat tidur. Boleh saya jenguk, silakan masuk ke kamar. yang mau bangun, enggak usah Ustadz, silahkan duduk aja. Wah Ustadz makanya Ustadz tuh jangan ceramah terus. Tambah diceramain Ustadz Ya. Jaga kesehatannya, ya kan? Jaga kese kesehatannya. Ustadz ini dibutuhkan orang banyak. Udah ya Ustadz istirahat ya Ustadz ya. Semoga lekas sembuh. Ngasih salah sak keranjang itu. Ya Ustadz oleh-oleh dari saya. Terus pulang. Udah ya kan? punya ini bu ustad tadi nanya gimana tadi temunya lagi lo enggak salah pangan masa aku kon pangan salah sak keranjang <laughs> tambah mati gitu kan ya ya pangan dumno santri-santri murid-murid datang satu lagi nih masya Allah ini datang tadi kan nek nek mercy yang kedua nih nek masya Allah mobil mahal lah harganya satu m itu assalamualaikum waalaikumsalam gimana kabarnya ustad punya ya sudah tiga hari nggak bangun sakitnya apa Wah nggak tahu itu macam-macam pokoknya sambat pusing, yang perut sakit, yang boyok pegel dan lain sebagainya. Boleh saya masuk kamar? Oh, silakan. Masya Allah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ini rotok kalem nih kayaknya. Waalaikumsalam. Ustaznya rotok tua, nggak seperti saya, enggak. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, makanya toh Ustaz, saya kan udah berulang kali ngomong sama Ustaz, cari sopir. Ya cari sopir, beli mobil yang bagus, Jangan pakai mobil yang jelek, nanti kena jegleng, malah punggung seperti gelodak, teklek, Ustaz. Pakai mobil seperti mobil saya, kan kurang ajar ini. Ngenyek gitu kan. Ya enggak? Ngenyek, naik mobil seperti mobil saya, biar Ustaz itu kopen gitu ustad. Ustaz. Biar enak, masuk desa-desa itu badannya juga terawat. Kan Ustaz tiap hari pergi, Udah makanya sekarang Ustaz istirahat. Nanti panggil tukang urut, dipijit siapa tahu tuh masuk angin Ustaz. Capian itu masuk angin numpuk setahun itu Ustaz. Perlu dipijetkan itu ya. Dan Ustaz saya pamit dulu ya. Ustaz istirahat yang cukup. di kalau saya kelamaan akhirnya gak sembuh-sembuh nih Ustaz. Ini pinter ngomong. Saya doakan semoga Ustaz lekas sembuh. Dah yang ini ngasih pisang. Saknengnya. Ya, tandonnya ini. Ini pisang nih. Berapa lirang tuh? Satu, dua, tiga, empat, tujuh lirang nih. Semoga ini berkah Ustaz. nih pisangnya kok yang dilalah saya beli kok tujuh lirang nih. Angka tujuh berkah Ustaz. Kasihkan ini. Oh, ya, makasih. kasih. Bisa bangun. Tanya lagi punyanya Bu Ustadz tadi. Gimana orang tadi? Lah ini wani pisang. Kayak dum-dum no aku ngomong pisang. Tambah bawa kurang kar-karuan gue. ini. Gak beres perut saya. Eh datang satu lagi orang naik mobil bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ada Ustaz. Ada. Sudah dibawa ke dokter belum? Ini lain layaknya nih. Ah, belum. Udah berapa hari sakitnya nih? Wah ini sakitnya udah seminggu cuman yang parah tiga hari. Belum dibawa ke dokter. Belum. Gimana tuh bu ini kok sampai belum dibawa ke dokter. Halo ya Pak dokter ya mau dijemput sama supir saya sekarang ya. Ini guru saya lagi sakit ini. Udah jangan ngomong tidak. Udah dokter siap bos. ini? Yang telepon orang kaya. Lain. Dokternya dipanggil. Kalau yang telepon kita-kita kon moro ditemoni. Ngantri gitu kan. Udah masuk nih. Assalamualaikum Ustaz. Dari luar udah dengar diteleponkan dokter. Ini dia tadinya tidur, kita bangun langsung jegegal tangi. Waalaikumsalam. Udah setengah seger nih. Kenapa? Lagi ketemu menungso. Karena yang sebelumnya bukan manusia. Duitnya akeh, emong semoga lekas sembuh gitu menungso. Kalau manusia nggak begitu. Ya Ustaz, kok Ustaz sampai sakit begini, saya baru dikabari sekarang ini gimana tuh Ustaz? Ustaz, Ustaz, udah pokoknya ini dokter datang ini buat cek awal. Selesai dari sini, saya tidak pulang sebelum Ustaz ikut mobil saya ke rumah sakit selesaikan cek semua. Nanti kalau sudah selesai, nggak ada apa-apa, Ustaz boleh pulang. Kalau ternyata harus dirawat inap, Ustaz harus dirawat inap. Dah ini uang 20 juta buat Ustaz pegangan, bukan buat dokternya, buat pegangan nih. Ya buat pegangan, rumah sakit dokter udah nggak usah mikir, sudah diurus sama supir saya. Masya Allah. Langsung turun dari tempat tidur, ya. Kemudian yang tadi tamunya mau pulang dienterkan sampai ke mobil. Lah, ustaz, ustazahnya nih, istrinya nih kan bunyanya bingung. Pakai kok langsung waras, lagi ketemu menungso aku. Ya langsung sembuh. Bukannya ditamoni, cuma mati sik ya, utangmu diakeh ah, repot. Tambah sakit yang seperti itu. Nah ini jenguk jenguk orang sakit itu ada adabnya, ada sopan santunnya, ada tata caranya. Ya kalau memang dia orang yang punya harta berlebih, orang mong semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh akeh tunggale. Bukan saya meremehkan doa, saya itu punya prinsip dungo, ya kan? Dungo, dungo sing paling utama. Doa itu yang paling uta, utama. Ikhtiar itu cuma sambilan saja. Tapi kalau kerja itu yang paling utama. Kalau orang-orang kan nggak begitu, ikhtiar yang paling utama sambil berdoa kan kurang ajar. Masa ikhtiar, kamu harus ikhtiar sambil berdoa. Doa kok sambilan. Kamu harus doa sambil ikhtiar. Dungo sing pol-polan sambil ikhtiar. Ikhtiar itu sambilan. Yang pokok adalah doa. Doa mohon kepada Allah selalu tanpa henti tanpa putus. Maka dijenguk oleh Rasulullah SAW, Rasul minta izin untuk berdiri di samping anak kecil tadi. Kemudian Rasulullah kan tahu ya, Nabi itu ngerti sing ngarep mati sing di, sing umur cek dawa sing di. Kan Kanjeng Nabi itu tahu. Makanya kadang ada orang-orang yang rada aneh. Nabi Muhammad SAW tuh nggak ngerti yang goib. Jangan katakan Nabi ngerti yang goib. Makanya itu diburda dan sejenisnya mengatakan Nabi yang ngerti yang goib itu sebuah kemusyrikan. Yang ngerti yang gaib itu cuma Allah. Wah, gaya-gayanya kayak orang paling pintar seandurnya. Ada kan yang begitu? Ada kan? Wah, yang ngerti yang gaib cuma Allah. Ini pembodohan tingkat tinggi kepada orang-orang yang bisa dibodohkan. Untungnya jenengan orang-orang pinter yang tidak bisa dibodohkan oleh orang-orang yang sok keminter tadi. Betul? Nah masa Dikatakan yang tahu yang cuman yang gaib cuman Allah. Ya selesai. Yang bisa menyembuhkan ya cuman Allah. Yang bisa menghidupkan ya cuman Allah. Yang bisa mematikan ya cuman Allah. Yang bisa ngasih rezeki ya cuman Allah. Tapi ya jangan lupa ada orang-orang yang diberi Allah kemampuan untuk menghidupkan dengan izin Allah. Ada orang-orang yang diberi kemampuan untuk memberikan rezeki kepada orang lain dengan izin Allah. Ada orang yang diberi kemampuan untuk mengetahui yang gaib dengan izin Allah. Nah Rasulullah SAW ini di dunia saja udah ditunjukkan sama Allah semua yang gaib. Kok dibilang Rasul nggak ngerti yang gaib kan? Wah blok yang ngomong begini. Ngapunten saya gregetan soalnya kanjeng Nabi dihina kok. Itu kan penghinaan pada Rasulullah SAW. Menghina enggak? Menghina. Kok katanya Rasul nggak ngerti yang gaib kan penghinaan. Nah Rasul Mi'raj ketemu Allah itu Allah gaib atau tidak? Rasul ketemu malaikat Jibril itu gaib atau tidak? Rasul bisa lihat yang di surga, yang di neraka itu gaib atau tidak? Dan semua itu terjadi di Isra dan dan Mi'raj Rasul di Isra salat jamaah bersama ruh para nabi dan rasul. Lah itu gaib atau tidak? Sudah meninggal dunia semua, gaib atau tidak? Gaib itu ruh, gaib. Lah kalau dikatakan Rasul nggak ngerti yang gaib kan aneh. Aneh atau aneh? Makanya jangan sampai kita termasuk golongan yang mudah dibohongi oleh orang-orang yang dengan gua ya keminternya tadi merasa dia yang paling benar. Kalau dia mau begitu ya terserah tapi jangan mengatakan Rasul nggak ngerti yang gaib. Rasul sangat ngerti yang gaib, bahkan yang dikasih tahu rahasia kiamat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul tidak boleh menyampaikannya kepada yang lain. Karena itulah maka Jibril alaihissalam cari bocoran. Malaikat Jibril ketika kata Rasulullah SAW itu bocorannya, ya Rasulullah, mata saat kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Dijawab mal masul anha a'lam eh, bisail ya Halo minasail. Okama Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang yang bertanya. Artinya yus bodoh-bodoh raruh. Itu bahasa tawaduknya Rasulullah SAW karena memang tidak boleh menyampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanya karena ngerti yang dikasih tahu cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasallam. Tapi Rasulullah nggak punya nggak punya izin untuk nyampaikan ya nggak disampaikan ya disimpan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dikasih tahu bocorannya, ciri-cirinya aja kalau kiamat sudah dekat begini-begini. Nah malaikat Jibril yang dikasih tahu kan ya ngerti ya kira-kira ini esak piro kan ya paham. Karena apa yang akan terjadi yang disebutkan Rasul, malaikat Jibril ngerti waktunya kapan tuh tahu malaikat Jibril. Oh ini waktunya sekian, oh ini waktunya sekian, oh ini waktunya sekian. Malaikat Jibril ini pengen kayak dang kiamat. Kayak dang rampung gitu loh. Ya selesai. Terus malaikat Jibril pengen berhappy-happy dengan Nabi Muhammad SAW di surga sana. Para malaikat pengen senang-senang dengan Rasulullah di surga. Sampai kapan terus nyawang menungso dan gendeng. Sampai kapan gitu. Udah pengen masuk ke surga. Ke surga pengen yang enak. Yang enak-enak terus. Gak lihat angkara mur. Angkara murka. Yang kesian tuh malaikat menjaga neraka. Yang disawang rapena terus. Tapi malaikat menjaga neraka merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam neraka. Aneh kan? Malaikat penjaga neraka itu di dalam neraka tapi merasakan nikmat yang luar biasa karena ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di dalam neraka, di nerakanya itu karena mengabdi kepada Allah, maka jadi kenikmatan yang luar biasa. Makanya para istri yang punya suami yang gak genah, gak genah sabar. Oh. Ibaratnya di dalam neraka, betul kan? Ya suaminya gak kenal yang sabar. Kalau sabar karena taat kepada Allah akan menemukan kenikmatan yang luar luar biasa dan mengatakan, ya udah, kalau begitu aku akan cerai saja. Aku akan minta cerai saja. Siapa tahu di luar sana ada pria-pria yang lebih berhak mendapatkan diriku. Wah, setan ini melebihi oh. Ya bu ya, jangan begitu ya bu ya. Ojo jongono ngono, jangan begitu. Sabar, yang sa, yang sabar. Nah, Rasulullah ngerti yang gaib dengan izin dengan izin Allah tahu. Yang dimaksud tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah, artinya al-gaib al-mutlak, seluruh kega, kegaiban. Nah, malaikat itu ngerti yang gaib kok. Malaikat kan tahu yang yang gaib, tapi pengetahuan malaikat juga terbatas. Menurut para para aulia wassalihin, malaikat itu tidak tidak bisa mengerti apa yang dalam hati manusia. Malaikat yang di kanan, di kiri itu tidak bisa tahu apa yang ada dalam hati manusia karena Allah sangat menjaga uh, apa ya privasi setiap hambanya. Allah menjaga privasi setiap hambanya. Aib hambanya itu ditutup sama Allah. Malaikat kanan dan kiri pun nggak boleh ngerti sebelum itu keluar dari hamba tersebut. Kalau udah keluar, baru malaikat kanan kiri bisa nyatet. Kalau masih di dalam, nggak ngerti. Ya masih di dalam nggak? Nggak ngerti baru ngerti kalau udah keluar. Semakin semangat maksiat, baru keluar tuh. Keluar apa? Aroma yang gak enak. Hmm, nih dia punya niat maksiat model ini. Baru tahu. Tapi kalau detil-detil apa yang dalam hati hamba, tidak ngerti. Yang tahu cuman Allah. Dan para wali juga begitu, nggak mengerti detail ada dalam hati hambanya, hamba Allah, kecuali yang diberitahu oleh oleh Allah. Maksudnya begitu, tidak mengerti yang gaib kecil Allah begitu. Bukan kemudian setiap wali bisa ngerti hatinya semua orang, ya enggak. Kalau dibuka sama Allah ya tahu, kalau enggak ya ti, tidak. Lah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dapat jatah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk di sampingnya Rasul lihat. Ini udah calon mayit ini. Ini calon mayit. Sebetulnya orang-orang yang betul-betul menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW itu kalau ketemu orang yang mau meninggal dunia bisa ngerti. Ini ini kurang seminggu, Ya, ini kurang setengah. <laughs> Saya nggak berani duding nih. Dudingnya tembok saja gitu kan. Ini kurang setengah jam, ini kurang satu jam. Bisa tahu. Bisa tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa namanya? Firasah. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah. Ini yang ngomong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati kamu terhadap firasat Firasat itu kekuatan hati seorang mukmin untuk membaca situasi dan kondisi. Ya, hati-hati kamu terhadap firasat seorang mukmin karena ia memandang dengan nur Allah, dengan cahaya cahaya Allah. Bisa ngerti. Ada lagi yang bisa ngerti karena kebiasaan. Makanya dulu ketika uh, Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasulullah SAW kalau kita baca Rasulullah kemudian Sayyidina, Sayyidina Abbas namanya Rasulullah SAW udah ngerti ini saya udah lihat Abu Talib mau meninggal nih. Paman Rasul mau meninggal tuh. Abbas radhiyallahu anhu anhuma radhiyallahu anhu sudah ngerti ini mau meninggal. Saya udah ngerti kalau Bani Abdul Muthalib mau meninggal tuh wajahnya seperti apa. Jadi orang kalau mau meninggal tuh wajahnya seperti apa tuh buat yang pengalaman udah kelihatan. Bagaimana bentuk telinganya. Saya nggak mau nerangkan. Nanti jenengan terus delok koncone dhewe mati gitu <laughs> ya. Bentuk telinganya itu sudah ber berbeda lain, sudah lain. Apalagi kalau udah jelas tergeletak gitu ya, jelas ter tergeletak. Itu kelihatan, kadang roh itu udah jalan sampai dengkul, tapi mandek 10 hari. Iya. Kadang udah dicabut sampai dengkul tapi nggak nggak lanjut-lanjut. Jadi dengkulnya anyep 10 hari gitu kan, tapi nggak lanjut-lanjut. Udah nggak ada apa-apa di dengkul nih, rohnya udah sampai di lutut. Saya ngomong dengkul-dengkul ada yang batin saya nonton loh. Dengkul tuh bahasa mana itu? Ya? Lutut sampai lo lutut. Nah, sampai di lutut berhenti rohnya. Karena proses pencabutan itu kan bertahap. Tidak langsung. Kecuali kalau orang orangnya soleh betul itu bisa bertahapnya itu bisa halus sekali ya. Nah kemudian nanti sampai pe, perut berhenti lagi. Sampai dada berhenti. Terakhir sampai kerong, kerongkongan. Ini kalau udah sampai kerongkongan tidak pakai mandek. Langsung bablas. Makanya dikatakan kalau roh sudah sampai di kerongkongan. Orang itu syahadat nggak diterima syahadatnya. Kenapa? Ketika roh sampai di kerongkongan, maka mata itu berubah fungsinya. Dia bisa melihat segala kegaiban di alam akhirat, bisa kelihatan semua. Surga ketoan, rokok ketoan. Kalau udah lihat begitu terus ya mesti iman. Ya mesti iman. Makanya kalau roh masih di perut, itu masih ada kesempatan untuk apa namanya menjadikan manusia tadi syahadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya disuruh berjuang mengislamkan Islam sampai roh belum sampai di kerong kerongkongan. Terus kan kita disuruh nuntun, yo sahadat, ucapkan Allah, Allah. Begitu sekali mengucapkan Allah selesai. Dah, jangan disuruh-suruh lagi. Allah, ayo terus Allah, Allah. Nanti akhirnya teriak, mah repot. Ya cukup sekali orang Allah, dah mandek saja. Nanti kalau udah ngigo lagi baru diingatkan lah, diingatkan lagi. Nah, Rasul praktekkan apa yang Rasul ajarkan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan. Ketika anak Yahudi ini dilihat Rasul sudah mau meninggal dunia, maka Rasul bersabda, kamu masuk Islam. Ya, kamu masuk masuk Islam. Uh, dengan kalimat Rasulullah SAW, masuklah ke dalam agama Islam. Lah anak tadi dalam keadaan sekarat, ngelirik ke bapaknya. Maksudnya gimana? Dia pengen masuk Islam. Bapak yang Yahudi ini, bapak ini Yahudi lihat anaknya mau meninggal dunia, ini coba ini aneh memang. Saya sampai sekarang kisah ini pengen pengen saya kaji lebih dalam lagi. Ini kisah yang sangat sangat aneh dan unik. Bapaknya itu Yahudi ya, bapaknya seorang Yahudi, anaknya sakit keras. Rasulullah SAW bersabda kepada anaknya tadi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Maka saat itu si anak karena bektinya kepada orang tua noleh kepada ayahnya. Minta persetujuan, gak bisa ngomong ngasih isyarat. Bapaknya ya mudungan, mudeng nih kalau anaknya nanya. Maka bapaknya ngomong, ikutlah kamu kepada ajaran Muhammad SAW. Turuti Rasulullah SAW. Maka anaknya mengucapkan dua kalimat syahadat. Selesai mengucapkan dua kalimat syahadat, maka eh, anak tersebut meninggal dunia. Langsung meninggal dunia. Betapa beruntungnya meninggal dunia di depan Rasulullah SAW. Rasul yang menuntun syahadatnya. Itu pangkatnya seperti apa kira-kira? Tidak punya dosa sama sekali. Oh, dari non muslim masuk ke agama Islam. Dituntun langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul keluar meninggalkan rumah anak yang Yahudi masuk Islam tadi. Rasul bersabda. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia, anak tadi, dari siksa neraka melaluiku. Jadi Rasul mengucapkan Alhamdulillah saya bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Saya dijadikan Allah seseorang yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api api neraka. Nah ini loh kalau kita lihat banyak hikmahnya. Satu, Rasul tidak memaksakan Islam. Ini jadi pembantunya Rasul nggak dipaksa. Jadi baturku kudu Islam enggak kan? Dia seorang Yahudi ya sudah biarin. Sama Rasul dikasih akhlaknya mulia, tapi ya dia dianjurkan saja masuk Islam ya gitu. Dakwah. Nah kita ini sekarang mau ngomong sama orang, kayak mau ngobrol Islam, kok angel men yo. Ya? Sampaikan saja, bukan maksa. Mas, kenapa sih nggak belajar Islam? mau coba belajar Islam, masuk Islam deh, belajar aja. Coba. Enteng gitu loh ngomongnya, kan gampang. Kalau kita ngomong seperti itu kan insya Allah Islam bisa tersebar. Nah selama ini kita nggak mau ngomong. Ya ngomong sampaikan, tapi jangan maksa loh. Maksa tidak boleh. lah ikroha bidin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama ya Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga manfaat. Habib Muhammad bin Husin akan menyampaikan yang bisa beliau sampaikan. Terserah Habib apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.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 Sebetulnya Dari kisah yang terakhir, saya teringat waktu saya pernah baca-baca kitab itu. Kisah yang terakhir ini kan Rasul menjenguk anak muda yang Yahudi. Saat itu belum masuk ke dalam agama Islam. Ini dikatakan oleh para ulama salah satu dalil orang muslim itu boleh berbuat baik kepada yang non muslim. Bahkan sangat dianjurkan. Yang Islam berbuat baik dengan yang, non, yang muslim berbuat baik dengan yang non muslim. Itu salah satu dalilnya. Dalil-dalil lainnya banyak di Al-Qur'an pun juga ada. Kemudian kalau sampai ada yang ngomong oh enggak boleh semua orang kafir harus kita perangi, keliru. Tetap kalau kita misalkan kita muslim, punya tetangga non muslim, kita misalkan buat makanan, kita bagi kasih ke tetangga kita boleh. Kita muslim, punya tetangga non muslim, misalkan kesusahan, kita bantu kehidupan sehari-harinya, boleh bahkan sangat dianjurkan. Cuma ada batasannya. Dan para ulama karena ada ayat lain yang mengatakan la yajidu qauman yu'minuna billah yawaduna intinya tidak mungkin ada kaum yang beriman kepada Allah akan tetapi berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bolehnya seorang muslim berbuat baik kepada non-muslim dalam hal apapun boleh akan tetapi ada dua syarat. Yang pertama ketika berbuat baik kepada yang non-muslim jangan ada dasar rasa cinta. Kalau kesian boleh, kalau cinta jangan. Yang kita cintai lebih layak itu orang yang sama-sama is Islam. Tapi kalau berbuat baik boleh. Kemudian berbuat baik kita itu tidak di dalam hal-hal yang masuk ke dalam siar agama mereka. Kalau sudah masuk ke dalam siar agama, nah ini urusannya ke ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu bagiku agamaku. Yang non muslim mau merayakan hari rayanya dengan cara apapun bebas, jangan kita ganggu, kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Yang muslim jangan ikut-ikutan merayakan Jangan apa? Kalau dikasih makan boleh. Kasih makan dari yang non muslim boleh, terima. Semakin sering kasih makan semakin bagus. Yang penting makanannya halal. Cuma yang muslim gak boleh ikut merayakan hari raya orang-orang yang non muslim. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam syiar agama. Jadi kayak pakai topi center Boleh gak itu Gomeh? Gak boleh. Atau ucapan-ucapan yang menyatakan selamat Natal. Langsung terus terang aja nih, Gak boleh hukumnya, haram. Kenapa? Itu kan ada dalilnya Bib di Al-Qur'an. Ada dan ucapkan salam ketika hari lahirku. Yauma wulidu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya itu. Itu kan ada dalilnya itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelahiran Nabi Isa di Al-Qur'an. Allah menceritakan kelahiran Nabi Isa di Al-Qur'an, statusnya Nabi Isa sebagai hamba Allah. Tapi kalau Nabi Isa menurut versi yang lainnya itu statusnya sebagai anak Allah. Lalu jenengan ikut mengucapkan selamat Natal, berarti jenengan secara tidak langsung menyetujui kalau Allah punya anak. Saya sekarang kalau sekarang saya bawa anak bayi, kemudian saya ngomong, eh ini anaknya bapak jenengan, kira-kira jenengan terima tidak? Mungkin saya dilempari pakai gelas kecil ini mungkin. Kenapa? Gak terima. Soalnya itu bukan anaknya. Nah, sekarang Allah itu lam yalid walam Yula tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, nggak punya anak. Kok dikatakan Allah punya anak, terus kita ikut-ikutan mengatakan yang seperti itu? Nah dari situ ahlu sunnah wal jamaah yang asli, yang asli ya, itu berpendapat haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Kiai-kiai yang dulu, kiai-kiai yang soleh, Kiai Haji Hasyim As'ari itu juga nggak pernah berfatwa tentang selamat Natal. Habib-habib yang dulu yang selesai juga tidak pernah berfatwa menyatakan hukum yang mengucapkan selamat Natal adalah boleh. Jadi kalau ada fatwa yang macam-macam, jenengan tidak usah bingung, kita ikut aja kepada ulama yang dulu-dulu. Insya Allah yang dulu-dulu itu lebih soleh daripada yang sekarang. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, makasih Bib. Ya, saya garis bawahi yang terakhir tadi. Jadi di negara kita yang kita cintai, Indonesia Raya, itu sudah ada ketentuan. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi yang yang aku muridnya Habib Novel harus menghargai semua kegiatan beragama keyakinan orang lain karena tadi itu yang di undang-undang negara kita berdasarkan dari ayat Al-Qur'an lakum dinukum waliyadin artinya yang nggak dihalangi yang mau begitu ya begitu silahkan itu kan hak masing masing dan hargai terus kita tidak boleh mencaci Allah nggak mengajarkan kita mencaci memaki Eh, sesembahan orang lain itu nggak boleh dicaci maki. Nanti akhirnya juga mereka mencaci maki Allah kan jadinya justru nggak bagus. Ya tidak boleh mencaci maki sesembahan orang orang lain. Biarin udah uh, tugas kita wa ma'alika illal balah sampaikan ya sampaikan sah saja apa yang harus di, disampaikan. Tadi kalau terus ini menjelang Natalan Bib ini sering jadi bingung Nah yang mau Natalan kan dia punya keyakinan Natalan ya monggo silahkan nah. Natalan tuh agamanya ya kita jangan ikut-ikut. Ya kita jangan ikut ikut. Saya ngomong begini kan dengan senyum. Maksudnya uh, tidak ada permusuhan antara Islam dengan yang bukan Islam. Tidak ada permusuhan. Ya kita toleransi. Kalau waktunya kita Idul Fitri ya yang non muslim juga bertoleransi. Saat yang non muslim kalau itu kebetulan Eh, umat Kristiani Natalan ya kita bertoleransi. Tapi toleransi itu ada aturannya gitu. Ada aturannya. Aturannya artinya sebetulnya teman-teman kita sebangsa dari umat Kristiani juga paham kalau umat Islam itu dilarang mengucapkan selamat Natal itu paham. Artinya kalau jenengan nggak mengucapkan itu nggak nyinggung perasaan gitu loh. Ya jenengan nggak mengucapkan itu nggak nyinggung perasaan. Percuma orang ucap selamat Natal, selamat Natal, tapi kalau sama yang non muslim tadi nganyoke tambah karepe dhewe kan justru nggak mulia akhlaknya. Yang penting itu praktek kehidupan sehari-hari tadi berbuat sebaik-baiknya kepada semua umat, kepada yang yang lain. Siapa tahu nanti itu sebagai sarana turunnya hidayah. Tujuannya itu loh, tujuannya untuk menyebarkan hidayah. Hidayah yang dimaksud Nabi Muhammad uh, bukan karena cinta itu bukan berarti tidak ada rasa cinta ya cinta di sini cinta untuk menyelamatkan manusia ke jalan yang benar. Memang kita harus punya rasa pengin sayang, emang jangan sampai ya nanti kok sampai apa namanya tidak mendapatkan hidayah tuh. Harus punya perasaan seperti itu dalam menyampaikannya. Nah, terus kedudukannya ucapan selamat Natal atau selamat Hari Raya Waisak atau selamat apalah Hari Raya umat-umat yang lain itu di dalam keyakinan Ahlussunnah wajah Jamaah gambarannya seperti ini. Kalau sholat itu ibadahnya umat Islam, betul? Sholat ibadahnya umat Islam. Terus ada non Muslim, entah itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, ya. E, ternyata karena toleransi, terus kita ngomong, eh kamu orang Hindu, toleransi sama saya, saya sholat, kamu harus ikut sholat. Geladrah enggak ini? Geladrah kan? Kamu harus toleransi, kamu Hindu harus ikut ke masjid sama saya sholat bareng sama saya. Ya bukan begitu, namanya ini memaksa orang untuk ibadahnya podo sama kita kan nggak boleh. Nah karena e, sholat itu ibadahnya umat Islam, bukan ibadahnya umat yang lain, maka jangan paksa umat lain untuk so sholat. Sama dengan ucapan Natal dan lain sebagainya, itu ibadah umat lain. Makanya kita apa namanya juga tidak boleh dipaksa untuk mengucapkan ucapan tersebut sama saja kita seperti memaksa orang sholat gitu loh. Paham ya? Bukan berarti kita nggak menghargai, kita menghargai, tapi ini urusannya adalah iba, ibadah gitu. Dalam pandangan Islam itu adalah ibadah, bukan tidak menghargai. Umat Islam itu umat yang paling toleransi kepada siapa pun karena prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian apa yang kalian anut kalau untuk kami ya agama kami adalah agamanya Allah ini adalah Islam. Begitu. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Karena kadang isu yang pengen disebarkan itu seakan-akan kalau tidak mengucapkan ucapan selamat kepada umat yang lain, entah itu yang Kristiani maupun apa namanya e, Hindu atau Buddha, seakan-akan ini seorang yang radikal atau orang yang tidak punya toleransi dan lain sebagainya. Enggak begitu. Bisa dipahami? Ini ucapan-ucapan santun atau enggak santun? Santun ya, bisa bisa diterima ya, Allah. Saya sangat menghargai tetangga saya depan nih seorang Kristiani paketan di situ sangat membantu majelis ini menyediakan tempatnya untuk apa namanya parkir ya sangat membantu kadang tuh gara-gara jenengan-jenengan eh, putrinya kalau pulang kemalaman itu nggak bisa masuk itu sampai nunggu jauh di sana karena banyak orang ya ya sabar nunggu sampai saya bilang Pak. Kalau sudah pulang kemalaman, jalan aja tidak apa-apa, nanti biar diurus anak-anak, oh, orangnya sendiri, teman-temannya san temannya sendiri. Artinya kita toleransi yang sangat sangat bagus gitu loh ya. Sangat bagus bertoleransi. Islam tuh mengajarkan begitu, tidak suruh ngajari musuhi orang orang lain, suruh berbuat baik kepada kepada siapa pun ya, kepada siapapun kita berbuat yang terbaik. Termasuk kepada orang yang membenci dan memusuhi kita, usahakan. Itu mujahadah, nggak gampang. Usahakan pada orang yang benci musuh kita, kita beri balasan yang baik. Jangan berikan balasan yang terbaik kepada orang yang membencimu. Boleh pengajian salah tafsir. Kata Habib tadi, suruh berikan balasan yang terbaik kepada orang yang musuhku. Wah, dia misi aku tak jotos ini. Balasan terbaik tak jotos ini Bukan begitu. Yang dimaksud balasan yang terbaik itu balasan baik yang ter baik, jangan di, disalahi kalimatnya, berikan balasan yang terbaik, artinya dibalas sebaik-baik. Ya, yang dengan cara yang paling ampuh, bukan begitu. Diberi balasan kebaikan dengan cara yang terbaik. Cukup bisa dipahami? Nah, insya Allah eh, pengumuman dari saya, insya Allah Jumat nanti selama bulan Maulid pertama, kedua, ketiga dan keempat selama bulan Maulid Jumat kita akan jadikan majelis ini seperti Legi dan Kliwon. Jadi selesai majelis ada makan ber bersama dan setiap Jumat ada hadiah 50 item hadiah. Salah satunya sepeda ontel ya. Nanti untuk Jumat yang terakhir kita akan buat Maulid Akbar. Nah Maulid Akbar nanti insya Allah uh, salah satu hadiah utamanya adalah sepeda motor bekas sementara. Siapa tahu nanti di biar kejutan kalau ngerti-ngerti anyar gitu kan. Anyar terapi pol sisan gitu ya. Oh saya pengennya buat Rasulullah SAW yang terbaik, yang terbaik. Niat saya pengennya kan kanjeng Nabi kok, biar kanjeng Nabi senang gitu kan. Kalau umatnya senang kanjeng Nabi, kanjeng Nabi senang. Pengen kasih yang ter terbaik seperti itu. Kemudian Jumat depan kan Kliwon ya. Nah, Jumat Kliwon Maulid. Jadi tetap Maulid. Saya harap semuanya hadir, semangat untuk uh, apa ya nyambut lahirnya Rasulullah SAW dengan senang ya insya Allah uh, eh, kemudian saya lagi nulis buku baru dapat satu halaman baru dapat satu halaman saya pengennya lima hari lagi bisa selesai lima hari lagi bisa selesai nanti kalau udah selesai saya harap setiap orang beli sepuluh kaget eh. maksudnya setiap orang beli walaupun cuma satu ya Nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting beli. Simpen di rumah masing-masing nanti kan jadi warisan yang luar biasa. Judulnya sementara judulnya begini, masalah nanti kombinasi judulnya bagaimana sambil jalan ya. Judulnya gini, Ojo Mikir. Judulnya Ojo Mikir. Ya. bendak mumet gitu loh ya. Jadi ojo mikir. Karena saya temukan itu setelah saya pelajari uh, praktek ojo mikir ini, ini Muhammad ini belajar ilmu ojo mikir kan. Ini dapat ilmu ojo mikir dari saya. Ternyata setelah menerapkan ilmu ojo mikir, hidupnya semakin enteng, semakin enak. Betul ya? Betul. Ngapain dikit-dikit dipikir. Jadi yang penting ojo mikir gitu. Ya ojo mikir. Nanti ojo mikir itu maksudnya apa? Kan ada orang ojo mikir mata yo wong ngawur. Bukan, ojo mikir itu maksudnya nggak usah terlampau banyak mi mikir. Nanti ada ada penjelasannya. Ojo mikir itu bagaimana. Setelah saya pelajari ternyata semua orang besar di dunia ini orang mikir gitu loh. Dan semua orang gagal ini kakek mikir. Ya semua orang yang gagal itu kebanyakan mi mikir, tapi semua orang besar di dunia ini nggak mikir. Makanya jadi orang besar di dunia. Yang namanya penemu listrik ini lampu ini dulu kalau kebanyakan mikir nggak jadi lampu. Maksudnya ketika mau mau menemukan lampu itu kan digilakan, dibilang kamu orang gila, kamu orang gendeng, kamu gak normal, kamu bla bla macamnya kan. Tapi omongannya orang tuh gak ada yang dipikir, maka jadilah lampu. Salah satu cerita yang di Ojo Mikir itu, salah satu cerita di buku. Buku itu nanti banyak ceritanya insya Allah. Salah satu ceritanya udah pernah saya ceritakan, cuma untuk sedep-sedepan sanggup pulang ya. ya. Ada orang kaya, ngumpulkan sanak kerabat, handetolan, teman dan sahabat, Kemudian di rumahnya yang besar, di halaman rumah di belakang ada kolam renang, dia ngomong, ini saya mau cari judul buat putri saya sekaligus waris kerajaan perusahaan saya. Putri saya ini anak semata wayang saya, saya nggak punya anak laki, anak perempuan cuma satu-satunya. Usianya udah cukup untuk menikah, maka saya pengen cari mantu yang akan mewarisi semua kekayaan saya begitu menjadi istri anak saya dan dia akan jadi istri anak saya ini. Nah ini anak saya tunjukkan semua kan. Nah saya pengen cari mantu saya malam hari ini. Siapa yang berhasil renang dari tepi kolam ini sampai ke tepi sana maka dia jadi mantu saya. Baru ngomong begitu tiba-tiba mak biur ada yang jegur. Padahal pengumumannya ini tadi ada lanjutannya ya. Kolam ini udah saya isi 100 ekor ular berbisa dan 20 buaya yang buas luar biasa. Baru ngomong begitu mak piur yang lain kagetnya luar biasa. Biasa siapa pangeran yang gagah berani ini? Berani mengarungi kolam renang penuh dengan ular berbisa dan buaya yang yang ganasnya luar biasa. Wah dilihat sampai ke tepi selamat. Ini sang putri bahagia luar biasa. Punya calon suami yang gagah berani dan perkasa. Sampai di sana dirubung orang. Dielu-elukan. Wah selamat, selamat. Maka dia berteriak. Kurang ajar. Siapa tadi yang jorokkan saya? Siapa yang dorong saya tadi? Kurang ajar. Siapa yang dorong saya? Nah, artinya apa? Tadi kalau kakek mikir, nggak ada yang berani je, jegur. Tapi kalau dijorokkan kan nggak pakai mikir. Betul? Akhirnya kan bisa selamat berhasil jadi mantu sugi. Lan jenengan ini mau buka toko kakan mikir, engko lari sepora yo. Engkau kira-kira bangkrut apa ora? Kakan mi mikir, mau ngelamar anaknya orang mikir, ditolak apa ora yo? Diterima apa ora yo? Ya udah dilamar, ditolak alhamdulillah, golek liane cepet-cepet. Tiwas mikir telung tahun ngelamar ditolak kan stres. Tolak trimo, tolak trimo, tolak trimo. Mikirnya telung, telung tahun, tiga tahun mikir. Begitu tahun ketiga berani ngomong. Pak saya lamar anak bapak, ngapunten sudah ada yang punya. Stres. Makanya jadi orang nggak usah mikir. Jadi ojo mikir. Ini, ini salah satu bocoran isi buku ojo mikir. Nulisnya juga baru nih ngomong nih sambil nulis nih. Ya, ojo mi, ojo mikir. Kira-kira tertarik atau nggak tertarik? tertarik. Nah, saya buat buku ini termasuk juga nggak pakai mikir. Ya, buatnya juga nggak pakai mikir. Nanti berapa halaman? Yo ora wo, wero. Isinya apa saja? Oramu mudeng. Pokoknya nanti ditulis lah ngerti-ngerti aja. Jadi target saya lima hari harus jadi. Isinya nanti kisah-kisah dari Islam maupun dari luar Islam. Karena semua kisah hikmah itu pelajaran berharga untuk umat Islam ya. Dari manapun. Itu harapan saya uh, awal bulan Jumat, awal bulan Maulid itu sudah bisa terbit. Pengennya seperti seperti itu. Cukup jelas? Alhamdulillah, ini udah jam setengah sebelas. Terus bagi yang berminat jaket seperti ini bisa cari di luar, di luar sana. Bagi yang berminat buku saya yang terbaru Sirul Asror bisa cari di luar, di luar sana.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 sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ini ada permohonan doa untuk kesembuhan Mas Agus yang ada di Cawas, kemudian untuk uh, Ibu Tri Multati yang ada di Tawang Sari, kemudian untuk ibunya Mas Teguh, kemudian untuk semua yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan sesegera mungkin malmalutul falafiyah al hadiniyah al fatihah Bismillahirrahmanirrahim.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 Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat, hidup, sehat, walafiat. ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk Roh Mbah Suradi Darto Swiryo dan Mbah Wakiem dan Mbah Sukiman Asmo Yudjoyo, dan Bapak Widodo serta roh semua orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dan semua teman kita yang pernah hadir di majelis ini. Semoga rohnya diletakkan bersama para nabi, para sidik dan para saudara dan para solehin dan kuburnya jadikan taman-taman surga dan semoga kita kelak semua mendapatkan husnil khotimah ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian mohon maaf, semoga barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.